الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Hadirin dimuliakan Kita ini adalah hamba-hamba Allah kita ini adalah miliknya Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, menghirup udaranya Allah, bergelimang ke sana kemari dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batas. Setiap nafas kita adalah nikmat Allah. Setiap kedipan mata kita adalah nikmat Allah. Setiap denyutan jantung kita adalah nikmat Allah. Setiap aliran darah kita adalah nikmat Allah. Kita berjalan dengan nikmat Allah. Kita bisa duduk dengan nikmat Allah. Kita berpikir, bisa berpikir dengan nikmat Allah. Kita bisa mendengar dengan nikmat Allah. Kemana saja senantiasa kita ini bergelimang dalam nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Nikmat yang kecil semula kan. Kalau kita pikirkan itu sebetulnya perkara besar. Cuman kita ini karena tidak berpikir sehingga nikmat itu kita anggap kecil, kita remehkan. sebutir nasi yang kita makan itu semolekan itu nikmat besar. Sebutir nasi itu datang datangnya dari mana? Dari sawah. Jadi untuk mendatangkan sebutir nasi ke mulut kita ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini. Bukan hanya ciptakan bumi saja, Allah ciptakan angin. Allah ciptakan air. Allah ciptakan petani-petani. Allah ciptakan selepan. Allah ciptakan gigi. Allah ciptakan lidah. Ini kalau nggak ada lidahnya nggak bisa kita makan mereka. Allah ciptakan tenggorokan. Allah ciptakan perut. Allah ciptakan sistem yang ada dalam perut ini yang banyak sekali yang rumit. Allah untuk ciptakan sebutir nasi ini Allah gerakkan beribu-ribu makhluk bahkan mungkin bukan mungkin memang berjuta-juta makhluk digerakkan. Kalau tidak ada matahari, maka padi itu nggak mau tumbuh dengan baik. Maka ini sebutir nasi ini ada kaitan dengan matahari. Dan matahari itu nggak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dikaitkan dengan planet-planet yang lain. Wah, jumlahnya sudah nggak ada yang bisa ngitung. Jadi untuk datangnya nasi ke mulut kita ini mulai kan Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan wish. Ini yang tampak, belum yang tidak tampak. Allah ciptakan malaikat-malaikat sehingga sebutir nasi tadi bisa sampai ke mulut kita. Tidak ada makanan yang sampai ke mulut kita kecuali itu secara gaib dihantar dikirim oleh malaikat-malaikat maka saya teringat <clears throat> satu kiai ini beliau ini sakit setiap makan muntah setiap makan muntah minum muntah eh langsung beliau tidak mau makan nggak mau minum ini malaikat sudah tidak dikirim oleh Allah untuk memasukkan nasi ke perut saya. Ini mesti mati saya sebentar lagi. Terus mati dia. Hmm. Disebutir nasi ini adalah nikmat besar. Satu hembusan nafas ini nikmat besar kan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita, kita tidak akan bisa bernafas. Banyak teman-teman kita yang nafasnya sudah berakhir. Telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Masya Allah. Walaupun didatangkan seribu dokter, seribu dukun, seluruh presiden seluruh dunia dikumpulkan untuk nambah satu hembusan nafas, maka tidak bisa sampaikan. Kita ke WC membuang kotoran dari perut kita, nikmat besar. Ada satu teman ini nggak bisa berak, kan? maka dia dioperasi di Surabaya 50 juta untuk bisa berak. Jadi berat sekali itu harganya 50 juta semalaikat. Memulihkan Allah Ta'ala Kita bisa melihat nikmat Allah Kita bisa duduk dengan tegap Kita dikasih leher ini yang Ada engselnya ya. Bisa turun, bisa naik ya. Disyukurilah kalau ngaji itu kepalanya diangkat. Kalau ngaji kepalanya ditaruh di bawah, engselnya nanti kalau dicopot oleh Allah bagaimana? Otaknya digunakan untuk mikir yang diridhai oleh Allah. Nanti kalau otak kita dicabut oleh Allah, kemudian kita menjadi orang gila, bagaimana? Usahakan nikmat mata ini digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan melihat perkara yang haram. Nanti kalau mata kita dihilangkan, dicabut oleh Allah, siapa yang bisa mengganti mata kita? Cobalah kita usahakan telinga kita untuk taat kepada Allah. Berapa banyak orang punya telinga yang tidak bisa mendengar. Coba ngaji itu dengar. Nanti kalau telinganya dicopot oleh Allah bagaimana? Kulit kita ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kulit untuk taat kepada Allah, jangan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah tidak karuan banyaknya. Ini senantiasa kita bicarakan mulai kan. Karena ini perintah Allah membicarakan nikmat-nikmat Allah itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bicarakan nikmat-nikmat Allah saja. Yang tampaknya menyusahkan. Musibah istilahnya manusia. Kalau kita renungi itu nikmat juga sebetulnya. Maka ada ulama itu Suka juga alhamdulillah. Sedih juga alhamdulillah. Wong sedih kok alhamdulillah. Iya, sedih ini nikmat Allah Sedih kok nikmat Allah itu bagaimana? Supaya kamu tidak terlalu betah di dunia ini. Sehingga kamu ada semangat untuk mikir akhirat. Maka Allah kasih sedih ini, kasih sedih ini, kasih susah. Jadi susah itu nikmat juga sebetulnya. Nikmat supaya kita mendekat pada Allah, supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Sakit itu nikmat Allah juga sebetulnya. Karena dengan sakit dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah. Dengan dengan sakit itu kita ini Tagrib ini dengan sakit itu kita ini persiapan ya. persiapan apa Orang itu kalau sudah sakit itu apa? Biasanya apa? Sembuh. Hmm. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Sembuh lagi. Setelah sembuh bagaimana? Sakit lagi. Setelah sakit bagaimana? Mati. Nah. Jadi kita dikasih sakit itu nikmat Allah supaya kita ini tidak ngeslong. Ada remnya itu. Eh, besedak loh. Nah. Dalon-dalon melaku. Tolah-toleh. Hmm. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala Alhamdulillah ala kulli hal Dalam setiap keadaan kita ini memuji Allah Kita dakwah dimudahkan oleh Allah Orang-orang mau ikut Alhamdulillah Ini nikmat Allah kalau orang-orang itu susah diajak, nikmat Allah juga. Supaya kita ini tawadu. Ya. Kalau semua orang ikut, mungkin kita jadi sombong malah rusak kita. Kita biar tawadu, biar pahalanya tambah banyak. Kayak Nabi Nuh as, dakwah siang dan malam. Orangnya sedikit yang mau ikut. Tapi justru menambahkan derajatnya Nabi Nuh di sisi Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nabi Nuh dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam dakwah dengan susah payah. Pokoknya orang itu sebetulnya kalau mau mikir itu pokoknya muji Allah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah tak Nah alhamdulillahi kata Nabi adalah sebaik-baiknya doa. Karena alhamdulillah itu kata para ulama maknanya segala puji bagi Allah itu maknanya bagaimana? Maknanya ya Allah jadikan segalanya itu kebaikan buat saya. Itu maknanya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya semua yang menyusahkan, yang menyenangkan, yang mendekat, yang dekat, yang jauh, yang di bumi, yang di langit, yang di dunia, yang di akhirat. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau adalah yang maha dipuji. Jadikanlah semua ini kebaikan buat saya. Alhamdulillah sebaik-baiknya doa. Alhamdulillah. Ini setan menipu kita. Sumpek aja. Maka Nabi berdoa agar dihilangkan sumpeknya itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah jauhkanlah hatiku dari ham wal hazan. Ham itu sumpek sebab perkara yang akan terjadi. Ham itu sumpek karena nanti bagaimana ya, nanti bagaimana itu ham namanya. Hazan itu mikirkan yang dulu, oh saya kok kok begini, seumpama dulu saya begini, sebetulnya jadinya begini, tapi yang saya begini jadinya akhirnya begini, Wah, akhirnya sumpah sendiri. Nah, ngelamun perkara sing dhisik karo ngelamun perkara sing teko, jadi jadi sumpek karuan. Kalau sudah sumpah tidak bisa memuji Allah. Akhirnya cerita yang nyusah-nyusahkan. Piye kanggon mukang, uh, Oh, ngene kula angel. Jan atau satu sabu jahal kape. Oh, ini berarti konsonya Abu Jahal ya. Oh. Jadi mulai malaikat Allah taala Pandang dunia ini yang telah diatur oleh Allah Swt Dengan pandangan senantiasa memuji Allah. Ini sifatnya yang mulia baginda Muhammad SAW senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Waktu gembira yang memuji Allah, waktu sedih yang memuji Allah. Ketika beliau sangat sedih, dalam pertempuran Uhud di mana paman beliau telah terbunuh waktu itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala maka beliau mengatakan kepada para sahabat buatlah sof-sof di belakang saya saya akan memuji-muji Tuhanku jadi Rasulullah waktu sedih memuji-muji Allah waktu gembira memuji-muji Allah Keadaan apapun andalannya itu mengusi Allah. Sampai di pada masyar ketika terjadi huru hara tidak karu-karuan. Allah telah marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Sehingga para nabi pada takut, para malaikat pada takut, seluruh makhluk pada ketakutan. Maka yang mulia baginda Muhammad alaihi alaihissalam sujud di bawah aras memuji-muji Allah hmm. dengan pujian yang belum pernah diucapkan orang sebelumnya dan tidak pernah akan bisa diucapkan orang yang setelahnya. Pujian yang begitu indah sekali. Maka Allah berfirman kepada baginda Nabi, hey eh Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, akan aku beri permintaanmu." Berikanlah syafaat, akan aku terima syafaatmu. Maka orang iman itu sudah memuji-muji Allah. Jangan sampai sedih. Sedih karena memikirkan akan datang yang telah lalu. Itu tipuan setan agar kita tidak memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah. Lah katanya dakwah suruh riso, Iya riso, tapi dengan memuji-muji Allah. Riso dengan memuji-muji Allah. Maka pertolongan-pertolongan Allah akan datang kepada kita. Biasakan di mana-mana itu cerita keagungan Allah, nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, ya. Cerita kebaikan-kebaikan, jangan cerita yang membuat orang itu sumpah. Ada satu ulama itu meninggal dunia sebenarnya. Diceritakan dalam kitab Ihya. Kemudian salah satu santrinya mimpi, "Pak Kiai, bagaimana nasib kamu di akhirat? Alhamdulillah. Dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah. Dan saya sekarang dimasukkan dalam surga Allah. Ada cerita lagi Pak Kiai? Ada. Saya sampai di akhirat ditanya oleh Allah, Hei eh, kamu, Kiai buruk ya kamu. Iya. Kamu ngajak orang menjauhi dunia. Kamu sendiri senang dunia. Benar. Benar ya Allah. Kamu ngajak orang menjauhi maksiat. Kamu sendiri maksiat. Benar ya Allah. Tetapi ya Allah, katanya Kiai ini, Kiai itu banyak alasannya. Saya itu setiap duduk Mesti saya cerita keagungan engkau, kemuliaan engkau, nikmat-nikmat engkau. Agar orang-orang cinta kepada engkau. Itulah pekerjaan saya hari-hari. Walaupun amalan saya itu buruk. Benar kata Allah. Karena kamu senantiasa cerita keagungan saya, kemuliaan saya. Dah, saya ampuni. Masuk surga sana. Hmm. Jadi orang itu cerita itu yang baik-baik gitu loh. Jangan cerita yang buruk-buruk, cerita yang baik-baik. Cerita yang buruk itu, yang cerita sumpah yang dengarkan pun sebel. Hmm. Akhirnya kecintaannya kepada Allah berkurang nah, ini bahaya besar. Tapi dengan senantiasa cerita keagungan Allah, cerita nikmat Allah, cerita barokah Allah, cerita pertolongan Allah. Maka senantiasa memuji-muji Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah meningkat, lebih derajat iman akan meningkat juga. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam dikasih nama Muhammad dan juga dikasih nama Ahmad Dalam Quran itu nama Rasulullah itu Ahmad dan juga Muhammad. Muhammad itu maknanya orang yang banyak dipuji karena banyak baiknya. Ilmunya pantas dipuji, akhlaknya pantas dipuji, wajahnya pun sangat ganteng pantas dipuji, badannya pun sangat kokoh sehingga pantas dipuji. Pokoknya baik semua, mulai pucuk buku sampai pucuk rambut itu Nggak ada yang jelek Rasulullah. Bagus semua. Maka namanya Muhammad. Tapi juga beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu maknanya orang yang paling banyak memuji Allah. Ahmadun Nas. Beliau ini senangannya itu memuji-muji Allah saja. Maka namanya Ahmad. Ya kita mau belajar begitu. Insya Allah mereka memuji Allah adalah sebaik-baiknya doa. Ini penting mulai kan? Orang kok sudah senengannya memuji-muji Allah, suka baik sangka kepada Allah. Di mana-mana cerita kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Orang begini ini orang yang bernasib baik dan akan terus bernasib baik. mulai Allah SWT. Kalau orang itu sudah senantiasa bicara keagungan Allah, mendengarkan cerita-cerita mengenai kehebatan Allah, kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah. Akhirnya tertanam dalam hati. Tertanam di dalam hati bahwa dia ini hamba Allah. Betul-betul merasa hamba Allah. Nah kalau orang itu kalau sudah merasa sebagai hamba Allah tertanam dalam hati, pikirannya siang malam hanya satu saja, bagaimana taat kepada Allah. Contohnya adalah yang mulia Baginda Muhammad alaihissalam. Maka dalam Quran Rasulullah itu dikasih gelar Abdullah wa annahu lamma qama abdullah hamba Allah semua manusia hamba Allah semua jin hamba Allah semua makhluk hamba Allah tapi ada hamba yang kroso terasa dalam hati itu saya itu hamba ada yang hamba tapi tidak merasa hamba hmm, perasaannya raja perasaannya punya ini, ini punya saya, punya saya maka ini hamba yang kurang ajar iya. hamba tapi tidak merasa hamba hamba tapi merasa jadi tuan lama-lama merasa jadi Tuhan kayak Fir'aun ana rabbukumul a'la saya ini Tuhan kamu yang terbesar kata Fir'aun Tuhan kok tiap hari makan tiap hari kencing Tuhan apa itu? Fir'aun itu sombongnya itu luar biasa. Sampai iblis itu heran dengan Fir'aun. Padahal itu gurunya iblis itu. Iblis itu datang kepada Fir'aun. Fir'aun, kamu tahu siapa saya? Tahu, kamu kan guru saya, iblis. Tapi kamu ini heran nih, saya ini Pengalaman saya itu banyak. Langit tahu, bumi tahu, dunia tahu, akhirat tahu. Tapi saya ini Masya Allah diusir oleh Allah Ngaku jadi hamba aja di depan Allah Tidak laku saya ini Saya ini ngaku jadi hamba Allah itu tidak laku Dibuang saya itu Lah kamu itu loh anak kemarin sore Ngaku jadi Tuhan Nah kok melebihi saya kamu sombongnya itu hmm. saya itu diusir oleh Allah dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau hormat sama Adam hanya itu saja saya itu masih ngaku Tuhan itu Tuhan itu saja saya diusir lah kamu ini loh kok bisa ngaku Tuhan kamu tuh punya apa hmm. itu pasukan kamu itu kata iblis tak sebul sekali mencelat semua itu hmm. oh kamu ngaku Tuhan uh pengajar ini si iblis saja itu heran sama manusia hmm. ini kenapa semulaikan sebabnya kayak begini ini sebabnya jarang mendengar jarang berpikir bahwa kita ini hamba Allah kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah, kita ini diciptakan oleh Allah pembicaraan ini kurang sehingga orang itu tidak ada semangat menjadi hamba hidup seenaknya sendiri bahkan lama-lama sudah dablek hmm. ayah ala sholah tidak ada getaran dalam hati dipanggil untuk menghadap pada Allah itu hatinya nggak ada getaran pokoknya ke sawah-sawah terus macul-macul terus dagang dagang terus bakul es bakul es terus turu turu terus apa hmm. hayal sholat nah ini ini murid-muridnya Fir'aun ini semuanya kan bukan Fir'aun muridnya nah. tidak merasa sebagai hamba kalau orang itu merasa sebagai hamba hayal sholat hatinya bergetar saya dipanggil oleh Allah dipanggil oleh pencipta yang menciptakan aku, yang menciptakan alam semesta, yang maha agung, yang maha suci, yang maha kaya, yang maha pemberi, pasti saya akan dapat keberuntungan besar ini. Maka sholat itu dengan senang. Bukan hanya waktu sholat saja, bahkan seluruh kehidupannya, di mana saja, di rumah, di pasar, di ladang, di jalan, di bis, di kereta api, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama temannya, bersama bosnya, bersama siapa saja, pikirannya hanya satu saja. Ingin senantiasa taat kepada Allah. Nah kalau orang itu pikirannya siang dan malam hanya satu saja ingin taat kepada Allah maka kehidupannya akan diberkahi oleh Allah para nabi para rasul ini contohnya para sahabat para wali-wali Allah itu mereka menjadi orang-orang hebat bukan karena kekuatan fisiknya tapi karena saking taatnya kepada Allah Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contohnya orang taat. Bagaimana beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang satu-satunya. Taat saja beliau. Nggak ada pikiran anak satu kok disuruh nyembelih ini bagaimana tidak. Pokoknya saya hamba Allah, anak saya hamba Allah, semua milik Allah, terserah Allah, mau sembelih tak sembelih ternyata disembelih malah barokah. Bukan mati malah panjang umur jadi nabi, menurunkan nabi-nabi termasuk yang mulia baginda Muhammad alaihissalam dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ini ingin anak susu kita barokah, taatlah kepada Allah dalam urusan anak susu kita. Kalau kita ingin barokah di dalam urusan pertanian kita. Taatlah kepada Allah dalam pertanian kita. Bertani dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Jangan nyolong banyu. Jangan mindah galengan. Jangan utang pupuk dengan cara riba. atau utang diesel dengan cara riba. Ini larang-larang Allah membuat nanti pertanian kita tidak barokah. Kelihatannya sawahnya luas, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Dimakan jadi sumpek hatinya. Dikasihkan istrinya, istrinya direwel. Dikasihkan anaknya, anaknya nakal dibikin bikin rumah rumahnya kayak ada apinya oh sumpek tau rumahnya ini karena apa tiangnya ini haram gentengnya haram lantainya haram isinya barang haram tidak berkah soalnya kan bisa saja harta banyak tapi tidak akan berkah kalau tidak taat sama Allah perdagangan yang dipikir taat kepada Allah dalam perdagangan nanti perdagangannya akan diberkahi oleh Allah sampai ada satu ulama ini beliau ini mau menjual barang pedagang beliau ini datang orang-orang yang nawar itu saya mau beli barang kamu 10 ribu boleh apa enggak Nanti dulu, saya pikirkan dulu, saya hitung-hitung dulu. Besok pagi saya jawab ya. Besok pagi saya jawab. Setelah pagi, yang nawar itu datang. Tapi bareng-bareng orang yang nawar tadi, ada pedagang lain datang juga. Dia nawar, itu bareng kamu saya beli 15 ribu boleh apa enggak? Maka ulama dari merenung. Pagi tadi itu saya sudah ada niat. Barang saya ini akan saya kasihkan bulan ini dengan harga 10 ribu. Hati saya sudah mantap tadi 10 ribu akan saya kasihkan. Ini datang pedagang lagi nawar 15 ribu. Gimana ya? Ah tidak. Saya tidak ingin berkhianat kepada orang Islam walaupun dengan hati. Hmm. Sebetulnya cara hukum nggak apa-apa masih dalam hati belum ngomong kok, ya, belum jadi jual belinya belum jadi. Tapi ulama zaman dulu tuh saya dengan orang Muslim nggak mau berkhianat walaupun dengan hati. Saya tadi sudah niat saya kasihkan sepuluh ribu sudah sepuluh ribu. Ada orang nawar lima belas ribu enggak? Lima belas ribu kamu cari yang lain aja maka akhirnya dagangnya itu barokah sama leta bukan nipu-nipu orang bukan sudah kejadian sudah akad sudah jadi ada yang nawar lebih mahal oh tak kan oh ini gawat begini ini nanti jadi tidak barokah jadi semuanya kan notala kalau kita taat dalam urusan perdagangan kita Jangan kita menipu, ngurangi takar, jangan riba. Nanti perdagangan kita ini jadi barokah. Seperti Sayyidina Talha ibn Ubaid, eh, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, dagang membeli unta dari Syam, ribuan unta dibawa ke Madinah. Dari Syam beliau beli seribu, umpamanya di, di Medina dia jual seribu juga. Maka orang-orang itu heran. Kamu dagang, kamu di sana kamu beli seribu, di sini kamu beli seribu. Kamu jual seribu, beli seribu, jual seribu kan nggak ada untungnya kamu. Ada, katanya dia. Untungnya pertama kali saya ini dagang tuh niat saya tuh bantu orang-orang Islam di Madinah ini. Saya itu dagang tuh bukan niat, niat saya itu ngentol, golek ben nyusah nih wong, tidak. Saya itu dagang tuh membantu orang-orang Islam. Ini keuntungan yang terbesar ini sehingga saya ini senantiasa dibantu oleh Allah. Abdurrahman ibnu Auf itu, oh kayanya itu tidak, tidak karu-karuan itu di gudangnya itu penuh dengan emas kalau mau bagi emas dipeceli pakai pecok itu hmm. saking banyaknya itu tapi dagang di sana beli seribu di sini dijual seribu juga ini dagang apa ini kayak begini ini hmm. pertama kali katanya keuntungannya saya membantu orang Islam keuntungannya dibantu oleh Allah ini pertama yang paling penting ini kedua kali kamu tahu setiap unta itu kan hanya ada talinya toh. Ya enggak? Benar. Nah saya itu labanya ya talinya itu saja. Hmm. Talinya itu saya jual itu sudah banyak. Um. Beribu-ribu unta yang saya beli. Hmm. Rahimallah Rahman ibn Auf. Hmm. Kalau kita dagang begitu, kalau dagang model serobot sana serobot sini, mumpung belum ketahuan harga mahal ini, cepat-cepat ambil mumpung nah, ini, ini namanya ini yang dalam hati ini ada khianat pada orang Islam akhirnya dagangnya tidak barokah di mana saja di rumah kita di sawah kita yang kita pikir bagaimana kita taat sama Allah hanya di barokah Contohnya orang yang taat itu yang mulia baginda Muhammad alaihi SAW bahwa yang tiqu anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara karena maunya nafsunya. Tapi beliau berbicara karena perintah Allah. Maka pembicaranya penuh dengan barokah. Sehingga pembicaraan jadi asbab hidayah untuk jutaan manusia sampai sekarang. Ini orang itu kalau taat kepada Allah dalam mulutnya mulutnya ini barokah kalau tangannya digunakan senantiasa taat kepada Allah nanti tangannya barokah Maka kita ini pikir kita siang dan malam bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah. Insya Allah mulai kan? Ini mulai kan Allah Ta'ala Ini rasa bahwa kita ini Hamba Allah ini penting Ini pertama harus kita tanamkan betul dalam hati Ini kalau tertanam nanti Ibadah itu jadi nikmat kan Sholat jadi nikmat Zikir jadi nikmat Kamu zikir kok panjang-panjang sekali kok Kok betah sekali Punggung kamu itu kamu kasih apa hmm. Punggung saya tidak saya kasih apa-apa. Oh, saya itu menghadap pada Allah kok tidak betah itu bagaimana? Saking senengnya itu, akhirnya budongnya itu punggungnya jadi kuat. Tapi kalau orang tidak merasa Mbak Allah, nah, berita lima menit juga, mulat, mulat, mulat, mulat, Nah, punggungnya ada demitnya, ada setannya. Nah, tapi nanti kalau untuk ngobrol tiga jam tidak ada capeknya. Ke warung beli kopi satu singkir saja ngobrolnya tiga jam. Tapi kalau di masjid kok bisa tidak tahan? Ini apa nggak punggung demit ini namanya? Ini kalau tidak ada rasa sebagai hamba itu jadinya kayak begitu itu semuanya. Duduk di pinggir jalan itu bisa betah. Duduk di masjid tidak betah. Di Baitullah kok tidak betah. Ini sudah orang tidak benar ini. Maka rasa sebagai hamba Allah kita tanamkan betul dalam hati sehingga semangat ibadah kita jadi meningkat. Semangat zikir kita jadi meningkat. Sholat kita jadi tambah khusyuk. Menikmati ibadah. Ini kalau orang ada rasa sebagai hamba. Akhirnya kehidupan kita jadi barokah. Kemudian yang kedua kali kan harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya yang mulia baginda Muhammad alaihi wasallam. Ini rasa ini penting kita tanamkan dalam hati. Saya ini umatnya Rasulullah. Alaihi salatu Pengikutnya Rasulullah. Pasukannya Rasulullah. Kalau orang itu merasa sebagai umatnya Rasulullah, kan? Maka dia ini akan mudah untuk berjuang mudah untuk dakwah. Kenapa toh kita ini dakwah kok nggak bisa-bisa dapat taksilan itu kenapa? Karena kita sendiri ini belum jadi dai. Loh saya ini dai loh, udah 4 bulan lah. 4 bulan orang nih. kudu metu iki. Nah, Kalau orang itu orang petani mereka. Memang petani jelas istilahnya orang Jawa itu. Petani asli. Kan? Itu cari orang nandur, cari orang macul, cari orang garu, melukui, bisa saja. Gak usah kursus kemana-mana. Nah kamu itu loh, belajar di mana kok bisa cari orang matun? Kok bisa cari orang meluku? Wah, kamu tanya kok aneh-aneh. Memang saya ini petani yang mesti bisa begitu itu. Hmm. Orang Temboro itu tidak ada kursus pertanian, tapi semua bisa macul. Hmm. Tidak ada mudakaro, bagaimana caranya mencari orang matun, mencari orang meluku, mencari orang garu, nggak ada. Tapi dapat aja dia hari. Kenapa? Karena dia sudah menjadi petani betulan. Dalam hati saya ini petani. Saya ini pemilik sawah. Begitu juga semulaikan kalau orang itu sudah menjadi Merasa betul sebagai umatnya Rasulullah SAW. Pengikutnya Rasulullah SAW. Wadio balani kanjeng Nabi SAW. Ini tertanam betul dalam hati. Maka ngajak orang itu bisa aja. Jadi kalau kita ini ngajak orang itu nggak dapat dapat itu jangan kita salahkan orang-orang. Saya ini berarti belum jadi dai beneran ini. Rasa saya sebagai umat Rasulullah masih kurang, akhirnya nggak dapat tafsilan. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala datang ke Yaman, beliau bicara cuma satu menit saja. Hei orang Yaman, saya ini disuruh Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Cuman gitu dok. Gerudukan berbondong-bondong orang Yaman tuh masuk Islam. Cuman dayanya satu menit saja. Tapi ini dari lubuk hati yang merasa dia ini memang diutus Rasulullah. Merasa dia ini adalah ditugaskan oleh Rasulullah. Meneruskan kerjanya Rasulullah akhirnya barokah. Kita tanamkan betul dalam hati. Saya ini umat Rasulullah, punya tanggung jawab meneruskan kerja Rasulullah. Saya ini punya umat, namanya umat Islam. Ini warisannya Rasulullah kepada saya. Harus saya jaga ini umat, harus saya pikirkan ini umat, harus saya doain ini umat, harus saya ikram ini umat. Kan ini warisannya Rasulullah kepada saya. Insya Allah Kita ini harus ada rasa itu. Ini orang Islam semua yang ada di Temboro, ada di Temenggungan, ada di Ngawi, ada di Surabaya, ada di Sulawesi di mana. Ini warisannya Rasulullah untuk saya ini. Peninggalan Rasulullah untuk saya yang harus saya rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau rasa ini tertanam dalam hati, semuanya kan, kita mudah untuk dakwah, mudah untuk ngajak orang. Bahkan kita tidak bisa berhenti. Sampai sakaratul maut juga kita akan senantiasa terus mengajak orang. Saya lihat itu sudah sakit semuanya kan. Ya, beliau ini masih ngajak orang. Maka murid-muridnya dibilang, Syekh, sudah keadaan kayak begini, coba istirahat. Eh, jangan. Nah, saya ini kalau sakit ini tambah kuat dakwah saya itu. Karena ini sudah dekat waktunya, sudah mau habis ini tugas saya. Saya harus tambah kuat ini. Maka beliau ini siang dan malam dakwahkan agama, mengajak orang pada agama, menangis karena agama. Sebetulnya apa sebabnya bisa begitu itu? Saya pernah ketemu muridnya saya Muhammad Elias, Saya tanya, dulu itu loh, saya Elias itu kok bisa dakwah siang dan malam nggak ada henti-hentinya sampai kerjanya menyebar ke mana-mana di seluruh dunia itu asal mulanya itu bagaimana? Saya tanya sama muridnya beliau ini namanya Abdul Razak itu di Miwat itu. Maka Abdul Razak itu bilang saking nyambung hatinya dengan Rasulullah katanya. Saking cintanya saya lihat kepada Rasulullah sering saya gitu sehingga akhirnya itu senengannya itu sudah apa yang dulu disenangi Rasulullah. Saya lihat itu semula kan. Beliau ini juga guru dikir. Beliau ini juga kiai pesantren. Sebetulnya beliau ini kalau menurut umumnya orang pada zaman itu sudah anu lah, sudah capek lah sebetulnya itu ngurus santri sama ngurus orang dikir itu sudah sudah capek. Tapi beliau ini tidak begitu. Rasulullah dulu tidak hanya ngurusi santri. Tidak hanya ngurusi orang dikit dulu Rasulullah itu mikirnya umat, mikirkan umat. Maka saya harus mikirkan umat. Saya harus datang ke rumah-rumah dulu Rasulullah datang ke rumah-rumah. Maka beliau bergerak, saya akan saya curahkan pikiran saya, hati saya, doa saya, ilmu saya, kekuatan saya, lahir batin sebagaimana dulu Rasulullah mikirkan umat. Maka beliau datang ke orang-orang yang nggak sholat, ke orang-orang yang dekil-dekil, orang-orang jahil-jahil didatangi ke rumah-rumah. Akhirnya terbentuklah kerja ini malaikat. Maka rasa ini kita tanamkan dalam hati kita. Insya Allah malaikat. Nah, supaya tertanam dalam hati itu bagaimana? Nah, ini sudah tahu insya Allah caranya. Harus latihan. Innamal ilmu ta'allum wa innama sabru bitasabbur wa innamal ilmu bitahallum mang tasabbara sabbarahullah eh, ringkesnya apa-apa itu kalau ingin tertanam dalam hati perlu latihan kalau nggak bisa nangis kata Nabi ya ditangis-tangiskan lama-lama nanti bisa nangis kalau kita ini nggak bisa mikir umat, yang biasanya mikir sawah, suruh mikir umat. Gak nutut pikir aku ya apa kok mikir umat umat opo apa ini karepe. Aku biasanya mikir sawah, mikir umat-umat pergi apa Ya jalan. Tetapi kan dilatih. Kita latih musyawarah, kita keluar jalan Allah tiga hari, empat puluh hari, empat bulan. Akhirnya fikir Rasulullah itu masuk di dalam otak kita, dalam hati kita. Akhirnya tertanam kepentingan dakwah itu tertanam. Insyaallah kita niat mulai kan? Kepentingan ibadah itu tertanam. Kita tiap hari sudah ibadah kan? tapi rasa ibadah itu sangat sangat sangat penting ini yang harus kita belajar lagi sebenarnya. bahwa sholat dua rakaat itu lebih penting daripada dunia seisinya itu yang kita rasakan lebih besar daripada dunia seisinya dan ini menghadap pada Allah nah ini yang kita perlu belajar lagi kita sudah dakwah dikit-dikit sudah dakwah tapi bagaimana kita rasakan dalam hati dakwah ini perkara besar perkara penting ini ini kerjanya para nabi, kerjanya yang mulia baginda Muhammad SAW akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar dunia akhirat. Jadi dipentingkan, bukan hanya dakwah tapi mementingkan dakwah. Ada urusan-urusan lain waktu jauhlah pertama, ada urusan ini urusan itu. Tidak, ini kerja Rasulullah harus saya utamakan nomor satu. Urusan ini urusan ini, ini waktu keluar tiga hari, ini kerja Rasulullah Bukan main-main ini kerja besar ini, lebih besar dari kerjanya raja-raja, lebih besar dari kerjanya presiden-presiden. Maka saya harus keluar tiga hari. Nah, ini waktunya keluar empat puluh hari, keluar empat puluh hari. Bukan kita disuruh meninggalkan dunia, tidak. Sebentar lagi kita meninggal dunia, nggak usah disuruh. Nah, tapi kita ini suruh ngatur dunia kita ini kita atur, jangan kita ini diatur oleh dunia. Sawahnya diatur, dagangan diatur, keluarganya diatur sehingga bisa keluar 40 hari. Kalau kita ini ya, tidak merenungi betul-betul bahwa kita ini tugas, punya tugas dari Rasulullah SAW ya, untuk memikirkan umat, memikirkan agama, kelihatannya kita ini memelihara kambing, hakikatnya kita ini dipelihara kambing. Hmm. Kelihatannya angon medus, tapi jadi dingon wedus. Nggih mboten krasa Kelihatannya kita ini punya dunia, tapi hakikatnya diperbudak oleh dunia. Oleh dunia kita kita disuruh matul tiap hari, suruh mikir tiap hari sampai lupa akhirat kita, bahkan lupa kepada Allah. Oleh kambing kita kita diatur, pokoknya kamu harus carikan rumput saya tiap hari. Masalah sholat, masalah itu, itu nggak begitu penting. Yang penting cari rumput untuk saya. Jadi sebetulnya kamu itu bukan pemilik kambing, eh, kambing itu memiliki kamu. Hmm. Maka ini jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya keluar. Hmm. Jalan keluarnya keluar. Hmm. biar kita tidak jadi budaknya kambing, budaknya kerbau, budaknya sawah. Kita keluar jalan Allah. Kita keluar jalan Allah. Kita merasa sebagai hamba Allah, merasa sebagai umat Rasulullah. Sekarang ngatur kambing, ngatur sawah. Tidak diatur kambing, tidak diatur sawah. Insya Allah, malaikat. Insya maka untuk itu langkah pertama adalah empat bulan semulaikan. Yang niat untuk empat bulan, yang tadinya niatnya empat puluh hari, sekarang empat bulan, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Allah. Monggo. Sing niat sekawan bulan, ya langsung berdiri aja, jalan pak langsung. Ayo, masya Allah. Monggo. monggo sing badhe medal sekanulan kula aturi jumeneng ngidul mereka monggo sing niate sekawan dosa dinten sak dirubah sekan wulan dawe para ulama neng amalan itu dilakoni tenanan terus patang wulan akhirnya mancep neng jero ati nah ini lho sedih Masun mancep ini lho orang ngerti nih neng ngerti nih sama ini ngerti mancepe lho. Hmm. lagi patang bulan, paling sithik niku. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. juga yang 40 hari monggo sing niat sekando sedinten monggo semeneng itu saya Pak monggo monggo sekando sedinten iki sedaya mau nak betul nopo bismillah Ini yang utara belum ada ini, gimana ini? Yang barat, masya Allah, yang timur, monggo. Yang 40 hari, monggo. Bismillah. Nanti umur kita yang kita gunakan untuk 40 hari, untuk 4 bulan untuk agama ini ya. Umur yang akan menggembirakan kita di akhirat semua kan. Kita akan gembira, saya dulu kok keluar 4 bulan. Tapi umur-umur kita yang bukan untuk agama itu umur yang akan menjadikan kita menyesal. Oh, habis umur saya 60 tahun aja untuk dunia saja. Akhirnya dunia saya tinggalkan, akhirnya tidak saya bangun. Terus mau tempat di mana saya ini? Monggo. Sekarang dosa dinten monggo sebenarnya. Pinten dinten mawon, berapa hari saja, silakan. Berapa hari saja. Berapa hari saja, silakan berdiri ke selatan. Nah, monggo. Nah, kan. disuluk kancane nika. Kang, ayo, Kang. Terus. Monggo. Nggih, eh, cocok masyaallah. Ini nurun Sayyidina Ali ini Sak kalimah ya ngetik nih wong nih Masya Allah Ini lho Sama ini mulak mungelan lah Pak Semeneng mawon sama ini ku Mungkin ini pun Karo Allah dedek nih Manja eh. Ayo Ayo Mantu malam butuh satu itu. Ayo ayo. Mangkat mangkat mangkat. Mantu butuh mangkat. Insya Allah kita niat semula Semulaikan. Nah besok malam Jumat itu Jur Temboro semolekan dan sekitarnya, Magetan sekitarnya. Maka dan ini bebarengan dengan pengeluaran jamaah santri juga. Maka usahakan semolekan Jumat yang akan datang itu kita keluar semua empat bulan atau empat puluh hari bareng-bareng jamaah santri. Insya Allah mulai kan? Ini kalau satu jamaah itu ada orang tua, ada yang muda, ada santri, ada mahasiswa, ada petani. Akhirnya jamaahnya ini menjadi komplit jamaah umat. Bukan jamaah santri, jamaah umat Islam. Ada petaninya, ada kiainya, ada santrinya, ada ustadznya, ada pedagangnya. Akhirnya kita bergerak itu semuanya kan bisa ngajak umat. Hmm. Kalau kita datang pedagang, saya ini juga pedagang juga pak. Tetapi kita siapkan waktu untuk mikirkan agama kita, mikirkan kubur kita, mikirkan akhirat kita. Kita dagang ke, kita datang ke pesantren. Saya ini santri juga tapi menyiapkan waktu untuk mikirkan umat. Kita datang ke petani, saya ke petani juga. Tetapi masa orang itu mati ingin mati di sawah tuh pak, ya. mikir agama, mikir akhirat. Ya. Jadi jamannya nanti biar komplit, insya Allah mulai kan? Maka sekarang kumpul halakohnya masing-masing, zunnya masing-masing kumpul, daerahnya masing-masing kumpul terus janjian bagaimana Jumat nanti metu bareng-bareng Insya Allah mulai kan monggo kumpul kali nah, daerah gembak-gembak Pak monggo kado sini biasa nih monggo daerah gembak-gembak Pak monggo kado sini biasa nih monggo